manusia memiliki satu sifat yang melekat tidak mungkin selamanya terpisahkan darinya yaitu sifat al-faqr kebutuhan kepada Allah Subhanahu wa taala ketergantungan kepada Allah Subhanahu wa taala manusia semenjak adanya sampai di akhirnya tergantung kepada Allah Subhanahu wa taala di segala sisi kehidupannya di setiap waktu dan tempatnya tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala, butuh kepada penjagaan Allah Subhanahu wa taala dan pemeliharaannya, butuh rezeki dari Allah Subhanahu wa taala dan kenikmatannya, butuh bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jika Allah Subhanahu wa taala mencabut kenikmatan-kenikmatan tadi dari kita, niscaya kita akan sengsara, bahkan niscaya kita akan binasa dan tersesat karenanya. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini di dalam firman-Nya. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد إن يذهبكم ويأتي بخلق جديد وما ذلك على الله بعزيز Wahai manusia Kalian adalah makhluk-makhluk yang fakir Kepada Allah subhanahu wa ta'ala Sedangkan Allah subhanahu wa ta'ala Dialah zat yang maha kaya Lagi maha terpuji iya sya'yudhibkum wa yati bi khalqin jadid wa ma dzalika 'ala Allah bi'aziz. Kalau Allah mau niscaya Allah akan musnahkan kalian dan akan Allah gantikan kalian dengan makhluk yang baru. Yang demikian tidaklah sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Di dalam ayat ini ada faedah yaitu berupa peringatan dari Allah Subhanahu wa taala tentang diri-diri kita makhluk siapapun dia. Apakah dia seorang ulama ataupun seorang yang awam apakah dia seorang pemimpin ataupun rakyat jelata, siapapun dia. Dia adalah seorang hamba yang fakir, tidak memiliki apa-apa. Senantiasa bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupannya. Tidak bisa lepas dari Allah Subhanahu wa taala dan segala apa yang menimpa manusia dari kebutuhan-kebutuhannya, kekurangan-kekurangannya, keluhan-keluhannya bahkan segala penyakit dan musibah itu semua menunjukkan bahwasanya manusia adalah makhluk yang fakir, butuh kepada Allah Subhanahu wa taala zat yang maha kaya. Dan Al-Imam Ibn al Qayyim rahimahu wa taala menyebutkan bahwasanya al-faqru faqran, kebutuhan manusia kepada Allah Subhanahu wa taala ada dua macam kebutuhan. Adapun kebutuhan yang pertama adalah faqrun idtirari, yaitu kebutuhan yang tidak bisa terelakkan, dirasakan oleh seluruh makhluk kebutuhannya sifatnya umum. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindar dari kebutuhan ini, yaitu kebutuhan kepada rubu rububiyatillahi subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan kepada rububiyah Allah subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan untuk diciptakan, diadakan, dipelihara, dilindungi. Dan diberi segala macam fasilitas kehidupannya. Yang dengannya dia bisa akses di dunia ini. Dan berbahagia di dalamnya. Adapun kebutuhan yang kedua. Dan inilah yang lebih penting untuk kita perhatikan karena ini sangat bermanfaat. Karena ini adalah kebutuhan yang kalau kita cari dan kita dapatkan di dalamnya ada inti dari kekayaan bagi hati kita, bagi hati kita. Di dalamnya ada kunci kebahagiaan bagi hidup kita di dunia dan di akhirat. Yaitu kebutuhan kepada uluhiyatillah subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan untuk beribadah hanya kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kebutuhan untuk mengabdi kepada Allah subhanahu wa ta'ala dengan beragam pengabdian baik lahir ataupun batin dan inilah kebutuhan yang dicari dan dirasakan oleh mereka wali-wali Allah Subhanahu wa taala dari kalangan para nabinya dan rasulnya dari siddiqin dan salihun hanya saja Allah mereka manusia terkait dengan ubudiyah itu bertingkat-tingkat di antara mereka ada yang mendapatkan derajat tertinggi dari ubudiyah dan kemudian di bawahnya dan di bawahnya dan besar kecilnya kebutuhan kepada ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung kepada dua macam pengetahuan kata beliau rahimahullah taala. Besar kecilnya rasa butuh seorang hamba dan kesemangatan hamba di dalam memberikan pengabdian kepada Allah Subhanahu wa taala itu tergantung pada dua pengetahuan. Dua pengenalan. Yang pertama adalah pengetahuan dan pengenalan tentang siapa Rabbnya. Dan yang kedua adalah pengetahuan serta pengenalan tentang siapa dirinya. Sehingga siapa saja yang mengenal Allah Subhanahu wa taala, mengenal nama-nama dan sifat kesempurnaannya, mengenal kebesaran Allah Subhanahu wa taala, mengenal kesempurnaan ilmu Allah Subhanahu wa taala dan kekayaannya, juga mengetahui bahwasanya hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala segala kemanfaatan dan kemudaratan hanya di tangan Allah Subhanahu wa taala segala perkara apa yang dibutuhkannya kemudian dia menengok melihat kepada dirinya ternyata dia dapat diri dia adalah seorang yang hina lemah, tidak memiliki apa-apa, sesat kalau tidak Allah Subhanahu wa taala bimbing, jahil kalau Allah Subhanahu wa taala tidak mengajarinya. Di sisi lain dia melihat ada dua musuh yang mengintainya yang berupaya untuk mencelakakannya yaitu nafsu dan syaitan. Maka ketika itu dia akan terdorong dan tersemangati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ketika itu dia akan merasa sakir kepada Allah Subhanahu wa taala dan kemudian dia akan menjadi hamba yang bersemangat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dan mau terikat kepada Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan aturan syarat Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah makhluk yang paling sempurna ibadahnya dan makhluk yang paling membutuhkan kepada Allah Subhanahu wa taala Hal ini dikarenakan beliau adalah orang yang paling faham tentang Robnya dan paling sadar diri tentang siapa dirinya. Sebagaimana hal ini terpancar pada doa-doa yang beliau ucapkan, juga pada ibadah serta pada semua keadaannya. Itu semua menunjukkan ubudiyah beliau, itu semua menunjukkan kepada kebutuhan beliau kepada Allah Subhanahu wa taala yang sangat. Di antara doa-doa yang sering didengungkan oleh beliau alaihi salatu wassalam adalah Ya Hayyu ya Qayyum bi rahmatika astaghits aslih li sya'ni kullah wa la takilni ila nafsi tarfata ain wahai zat yang maha hidup lagi menegakkan alam semesta bi rahmatika astaghith dengan rahmatmu aku meminta bantuan pertolongan aslih li sya'ni kullah perbaikilah ya Allah segala urusanku dunia dan akhiratku wa la takilni ila nafsi tarfata ain dan janganlah engkau serahkan diriku ya Allah untuk diurus oleh nafsuku ini karena fiqih beliau pemahaman beliau yakni manakala seseorang dibiarkan oleh Allah Subhanahu wa taala tidak dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala maka di saat itu juga dia akan menyimpang sehingga Nabi alaihi salatu wasallam tidak menginginkan untuk sekejap pun ditinggalkan oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga terus dalam keadaan beliau mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala di antara doa yang lain yang sering beliau beliau panjatkan adalah ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik ya musarrifal qurub sarif qalbi ala ta'atik Hal ini karena kesadaran beliau, pengetahuan beliau bahwasanya hati manusia di antara dua jemari Allah Subhanahu wa taala dibolak-balikkan oleh Allah Subhanahu wa taala semaunya sesuai dengan hikmah dan keadilan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian di antara ibadah yang menunjukkan kebutuhan beliau alaihi salatu wassalam adalah keseriusan beliau di dalam beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada satu jalan pun dari jalan-jalan peribadatan melainkan beliau Rasulullah alaihi salatu wasallam adalah makhluk yang paling sempurna di dalam melaksanakannya, di dalam mempraktekannya. Di antaranya ketika salat malam beliau alaihi salatu wasallam diceritakan oleh istrinya Aisyah radhiyallahu taala an, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqumul lail hatta qadamah. Dan adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam biasa salat malam hingga telapak kakinya pecah karena saking lamanya berdiri salat mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dan juga di dalam keadaannya beliau di mana beliau tidak menyukai untuk manusia memuji beliau, untuk manusia memuliakan beliau di atas apa yang telah Allah Subhanahu wa taala berikan kepadanya dari derajat ubudiyah dan risalah. Beliau mengatakan la tutruni kama atratin nasara al-masih innama ana 'abdun faqulu 'abdullah wa rasuluh. Janganlah kalian melebih-lebihkanku. Iya. Sebagaimana mereka orang-orang Nasara melebih-lebihkan melebih-lebihkan Al-Masih Isa bin Maryam innama ana abdun tidak lain saya adalah hamba Allah Subhanahu wa taala marbubun dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala ya. kemudian dari sinilah Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajat beliau memuliakan beliau meninggikan sebutan beliau di dunia dan di akhirat lihatlah bagaimana Allah Subhanahu wa taala memuliakan beliau dengan menyebut sifat ubudiyahnya pada peristiwa-peristiwa besar, pada momen-momen yang besar. Di antaranya adalah pada momen Isra Mi'raj di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam ayatnya, "Subhanalladzi asra bi'abdihi laila." Subhanalladzi asra bi'abdihi laila. Maha suci Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan hambanya di malam hari. Hambanya tidak disebut di sini rasulih tapi abdihi. Ini menunjukkan kesempurnaan ubudiyah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala. Juga Allah Subhanahu wa taala sebutkan sifat ubudiyah ini pada maqam tanzil yaitu diturunkannya Al-Qur'an yang mulia. Kata Allah Subhanahu wa taala, Alhamdulillahilladzi anzala 'ala 'abdihi al-kitaba wa lam yaj'al lahu 'iwaja." Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah menurunkan kepada hamba Al-Kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja dan tidak menjadikan di dalamnya kebengkokan. Juga Allah Subhanahu wa taala menyebutkan beliau dengan sifat ubudiyah pada peristiwa at-tahaddi di mana Allah Subhanahu wa taala menantang mereka-mereka yang mendustakan Al-Qur'an untuk mendatangkan yang semisalnya. Wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wa da'u min dunillahi in kuntum shadiqin. Kata Allah Subhanahu wa taala, katakanlah jika kalian ragu terhadap apa yang telah kami turunkan ala 'abdina kepada hamba kami. Allah tidak mengatakan ala rasulina sebagai bentuk pemuliaan Allah Subhanahu wa taala karena kesempurnaan ubudiyah beliau kepada Allah Subhanahu wa taala juga Allah Subhanahu wa taala muliakan beliau pada makam asy-syafaah di mana manusia sangat gentingnya membutuhkan syafaat dari orang yang mampu memberi syafaat maka mereka pun mendatangi para nabi sehingga berakhir kepada Nabi Isa alaihi salatu wasallam kemudian beliau mengatakan idhabu ila Muhammadin abdin ghafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar kalian pergi cari Muhammad seorang hamba Allah abidin Wafarallahu lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar yang sungguh diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dosa-dosanya apa yang telah lewat dan yang akan datang. Demikian ya kemuliaan yang beliau raih alaihi salatu wasalam karena sebab kesempurnaan beliau di dalam beribadah kepada Allah dan karena sebab rasa fakir yang beliau arahkan tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadallah sesungguhnya mengingat-ingat kefakiran kita itu memberikan faedah dan hikmah. Di antaranya kalau kita sering mengingat keadaan kita sebagai seorang makhluk yang lemah dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak memiliki apa saja yang kita miliki melainkan itu semua hanya titipan dari Allah Subhanahu wa taala adalah kita akan terdorong untuk semangat beribadah kepada Allah, mendekatkan diri kepada Allah dengan beragam pendekatan dan juga akan mendorong kita untuk mau terikat dan tunduk di bawah aturan Allah Subhanahu wa taala. Di sisi lain, akan menghilangkan dari kita sifat takabur, sifat ujub dengan amalan kita, dengan ilmu kita, dengan jasa-jasa kita dari yang telah kita berikan kepada Islam ataupun kaum muslimin. Perhatikanlah bagaimana Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, siapa yang tidak kenal namanya, siapa yang tidak mengerti jasanya, semua orang mengetahui bagaimana fadilah beliau. Beliau sahibut tasanif, memiliki tulisan-tulisan yang sangat banyak. Beliau berjihad dengan tulisan dan dengan lisan beliau juga berjihad dengan dirinya, dengan jiwanya dan segala apa yang beliau miliki, beliau peruntukkan untuk jihad fisabilillah. Beliau juga membantah para ahlul bid'ah, bid'ah, membantah kaum falasifah, membantah, membantah ahlul kalam, membantah syairi Maturidiyah dan seluruhnya. Tetapi tatkala para muridnya duduk bersamanya kemudian memuji beliau, maka beliau tidak suka. Kemudian dia mengucapkan anal anal anal faqiru ila rabbil bariyati wa anal musaytiru fi jami' ahwali wal faqru li wasfu dzatin lazimun abada kamal ghina wasfun kata beliau rahimahullah taala saya adalah al-faqir orang yang miskin gak ada apa-apanya tergantung dan butuh kepada Allah subhanahu wa taala urusan saya di tangan Allah subhanahu wa taala di segala urusan saya wal faqru li wasfu dzatin lazimun abada dan kemiskinan kelemahan, kekurangan adalah sifat yang melekat pada diriku selamanya kamal ghina wasun lahu kamal ghina lahu wasun dhati sebagaimana kekayaan adalah sifat yang melekat pada diri Allah Subhanahu wa taala aqulu qawli hadha wa astaghfirullah li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه والصلاة والسلام على رسولنا محمد sallallahu alaihi wasallam, "Ibadallah, sesungguhnya manusia tatkala Allah Subhanahu wa taala menguji dia dengan kenikmatan-kenikmatan, apakah kenikmatan berupa kekuasaan ataupun kenikmatan yang berupa harta benda, kekayaan ataupun kenikmatan yang berupa ilmu ataupun kecerdasan, tiba-tiba pandangannya berubah, tingkah lakunya berubah yang tadinya dia melihat memandang dirinya sebagai seorang budak Allah, orang yang lemah, marbub, dikuasai oleh Allah Subhanahu wa taala, terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, akan tetapi tatkala Allah uji dia dengan ujian-ujian tadi apakah kekayaan, apakah ilmu kecerdasan ataupun kekuasaan tiba-tiba pandangannya berubah. Tidak lagi dia memandang dirinya sebagai seorang hamba Allah Subhanahu wa taala yang marbub dikuasai dan di atur oleh ya Allah Subhanahu wa taala. Ketika itu dia memandang dirinya sebagai seorang raja yang berbuat seenaknya tidak mau terikat dan tunduk kepada syarat Allah Subhanahu wa taala. Akhirnya yang terjadi adalah at-tughyan, perkara melampaui batas. Kezaliman demi kezaliman dia kerjakan, kebidahan demi kebidahan dia kerjakan bahkan kekufuran dia pun jalani karena sebab dia lupa diri lupa tentang hakikat dirinya sebagai seorang fakir, hamba Allah marbub yang lemah dari segala sisinya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Kalla innal insana layadha ar-ra'ahu Sungguh manusia itu layadha, melampaui batas. At-tughyan adalah tajawuz al-had. Melebihi batas-batas syariat Allah Subhanahu wa taala. Apa sebabnya? Ar-ra'ahu Karena dia melihat memandang dirinya kaya, dirinya memiliki kekuasaan, dirinya memiliki pengikut, dirinya memiliki harta benda, diri, dirinya memiliki kecerdasan. Sehingga pada akhirnya Allah Subhanahu wa taala menimpakan kepadanya kejelekan-kejelekan, kesulitan demi kesulitan dalam hidup sebelum akhiratnya. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Amma man bakhila wastahna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra." Adapun siapa yang bakhil tidak mau berbuat ihsan itu dirinya ataupun orang lain, wastaghna dan merasa cukup, tidak butuh lagi dengan aturan Allah Subhanahu wa taala Rabbnya yang Maha Kaya yang memberikan kepadanya apa yang diberikan dari kenikmatan. Maka Allah Subhanahu wa ancam dia dengan fasanu yassiruhu lil usra akan Allah mudahkan dia kepada jalan-jalan yang sulit segala urusannya sulit segala perkaranya sulit untuk menjalankan ketaatan sulit itu di dunia di akhiratnya jangan tanya Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan bagi mereka mereka orang yang zalim annar jahannam dan sungguh telah banyak contoh-contoh yang Allah contohkan di dalam firman-Nya yang sangat mulia tentang kelompok-kelompok yang mereka terfitnah golongan-golongan yang terfitnah dengan kekayaan yang Allah berikan atau dengan kecerdasan yang Allah berikan atau dengan kekuasaan yang Allah berikan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wa samud wa qad tabayyana lakum min masakinihim wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum fasaddahum 'anis sabili wa kanu mustabsirin." Lihat, perhatikanlah kaum 'ad dan Samud. Telah jelas bagi kalian bagaimana keperkasaan kehebatan mereka dari rumah-rumah yang mereka tinggalkan. Wa zayyana lahum asyaitanu a'malahum. Syaitan menghias-hiaskan kejelekan amal mereka wasaddahum anisabili, sabili wa kanu mustabsirin dan akhirnya syaitan pun menghalangi mereka dari jalan Allah dan jalan Rasulnya wa kanu mustabsirin padahal mereka adalah orang-orang yang cerdas padahal mereka adalah orang-orang yang memiliki akal kenapa demikian kenapa mereka dengan akal yang sendiri tersesat karena istana merasa sombong dengan apa yang Allah berikan dari kecerdasannya dari kekuatannya kemudian Allah Subhanahu wa taala melanjutkan wa qaruna fir'auna wa hamana wa laqad ja'ahum Musa bil bayyinati fastakbaru fil Ingat juga keadaan Qarun, Fir'aun, Haman. Ya. Wa qaruna fir'auna wa haman wa laqad ja'ahum datang kepada mereka Nabi Musa alaihi wa ala nabiyina salatu wassalam ya fastakbaru fil ardi wa ma kanu sabiqin tapi mereka sombong angkuh merasa kaya tidak mau menerima tidak mau menyambut dakwahnya Nabi Musa akhirnya Allah Subhanahu wa taala tutup mereka dengan azab fakullan akhadna bi dzambih maka masing-masingnya kami siksa faminhum man faminhum fakullan akhadna bi dzambih faminhum man arsalna alaihim alaihim hasiba di antara mereka ada yang diirim oleh Allah Subhanahu wa taala batu-batu kerikil hujan batu wa minhum man akhadathu sayhah di antara mereka ada yang sambar petir wa minhum man khassafna bil ardh wa minhum man aghraqna di antara mereka ada yang ditenggelamkan di dalam bumi dan di antara mereka pun ada yang ditenggelamkan di dalam laut merah. Na'udzubillah, thumma na'udzubillah. Oleh karena itu, ibadallah hendaknya kita senantiasa mengingat jati diri kita sebagai seorang yang fakir kepada Allah Subhanahu wa taala agar harapan setelah itu kita berupaya menutupi kefakiran kita, kebutuhan kita dengan kita mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, mempelajari ilmu tentang Allah Subhanahu wa taala, mengenal agama ini lebih jauh agar kita bisa merasakan kebutuhan kita kepada Allah dan kemudian diharapkan setelah itu kita bersungguh-sungguh untuk memberikan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah taala salam wa afiyah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu wa atubu